Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Para pemirsa sekalian Kita tahu bahwasanya ibadah haji adalah rukun Islam yang paling mulia Yang dimana rukun Islam ini adalah Yang paling tinggi dan butuh adanya kemampuan dan juga ada keinginan untuk melakukannya. Sebagian orang yang kaya dimudahkan untuk melakukan ibadah haji tersebut. Namun ada yang kaya juga penuh limpahan harta. Namun juga tidak punya keinginan kuat untuk melakukan ibadah haji. Nah, kali ini kita akan memotivasi para pemirsa sekalian bahwasanya dalam ibadah haji itu adalah ada keutamaan keutamaan yang besar. Yang ini kalau direnungkan seharusnya sudah semakin memotivasi setiap orang untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Kita lihat beberapa keutamaan haji di sini. Yang pertama disebut bahwasanya haji itu adalah amalan yang paling afdol. Amalan yang paling mulia. Nabi SAW itu pernah ditanya, Ayyul a'mali afdol. Amalan apakah yang paling mulia? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Imanun billah wa rasulihi. Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau ditanyakan lagi. Summa mada? Lalu apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan jihadun fisabilillah. Yaitu berjihad jalan Allah. Berjihad dalam rangka membela agama Allah. Kemudian beliau ditanya lagi. Summa mada? Lalu apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab. Hajjun mabrur. Yaitu haji yang mabrur. Yaitu haji yang membawa kebaikan setelah itu. Jadi di sini dikatakan bahwasanya haji itu adalah bagian dari amalan yang mulia. Ya, bagian dari amalan yang mulia setelah iman kepada Allah, setelah beriman kepada Rasul, setelah jihad fisabilillah, baru dikatakan haji masuk di dalamnya. Kemudian haji juga jika tidak bercampur di dalamnya ketika seorang itu melakukannya tidak bercampur dengan dosa terutama adalah tidak bercampur dengan perbuatan syirik Niatannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga dia tidak melakukan maksiat-maksiat ketika dia itu melakukan haji, maka balasan dari hajinya adalah surga. Ingat, balasannya itu adalah surga. Sebagaimana ada hadis dari Abu Hurairah, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Yang namanya haji mabrur tidak ada balasannya yang pantas kecuali adalah surga. Orang yang melakukannya, balasan yang lebih pantas itu adalah surga. Ini juga menjadi alasan haji itu adalah amalan yang utama karena amalan haji tersebut langsung dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan catatan tadi, jika seorang itu melakukannya, tidak melakukan dosa dalamnya, terutama adalah dosa kesyirikan. Dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah, dan juga dia berusaha untuk menghindarkan kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunan, perbuatan bid'ah ketika dia itu melakukan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, haji disebut jihad visabilillah. Dan ini adalah jihad bagi para wanita muslimah. Mereka tidak dituntut untuk berjihad bersama kaum pria. Namun mereka dituntut untuk melakukan haji ketika mampu dan itu disebut jihad bagi mereka. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, narul jihad afdal amal Yang kami anggap bahwasanya jihad itu adalah sebaik-baiknya amalan. Afalan mujahid, apakah kami juga para wanita itu mesti berjihad? Mesti berperang di jalan Allah. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, La, tidak, kalian tidak perlu ikut. Lakinnal afdal al jihad hajjun mabrur. Akan tapi yang dikatakan sebaik-baiknya jihad itu adalah haji mabrur. Maka ini adalah jihad bagi para wanita. Nabi SAW tidak katakan, sudah kalian pergi berjihad. Namun, Nabi SAW mengiyakan, kata Aisyah, ya ada kalian itu untuk berjihad, namun jihad kalian adalah dengan berhaji, yaitu tunaikanlah haji yang mabrur. Kemudian yang keempat, yang dikatakan lagi sebagai keutamaan haji adalah haji itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa. Dan ini juga menjadi alasan kenapa setelah haji itu orang banyak menjadi lebih baik. Karena dosa-dosanya ketika haji itu diampuni. Apa alasannya? Kita lihat hadis Nabi SAW. Man hajalillah. Barang siapa yang berhaji karena Allah. Falam yarfus. Di dalamnya dia tidak berbuat rofas. Tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Walam yafsuk. Dan dia juga tidak melakukan kefasikan. Tiga syarat dilakukan. ya. Yang pertama, dilakukan lakukan lillah karena Allah, ikhlas karena Allah, tidak cari gelar, tidak ingin disebut haji, pahaji tidak disebut bu haja, tidak. Namun dia ikhlas karena Allah. Kemudian dia tidak melakukan kefasikan yang kedua dan juga yang ketiga dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Maka jika tiga hal ini dia lakukan, roja akayomi waladatu ummuhu. Maka dia nanti sekembali dari haji itu seperti baru saja dilahirkan oleh ibunya. Coba kita lihat baik yang keluar dari kandungan ibunya yang dilahirkan tentu saja dalam keadaan bersih. Bersih dari apa? Bersih dari dosa. Maka demikian juga haji adalah amalan yang dapat menghapuskan kesalahan dosa-dosa setiap hamba. Maka kita lihat ada yang setelah berhaji menjadi lebih baik, ada yang setelah berhaji lebih rajin lagi untuk mengerjakan sholat, sholat-sholat sunnah apalagi, dia lebih gemar lagi untuk melakukan sholat berjamaah, lebih giat lagi untuk melakukan puasa sunnah, karena ini pengaruh yang besar dari ibadah haji. Kemudian yang kelima, haji juga akan menghilangkan kemiskinan, kefakiran dari seorang hamba. Ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud di mana Rasulullah SAW itu bersabda, ya beliau katakan ikutkanlah umroh kepada haji. Karena keduanya itu kata Nabi SAW, yanfiyanil nilfakro wa zunub. Karena yang namanya umroh dan haji itu akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Akan menghapuskan kemiskinan jadi orang ketika pulang dari haji itu bisa tambah kaya. Dia bisa tambah makmur. dapat terhapus kemiskinan pada dirinya. Dan juga bisa menghapuskan dosa. Di sini dikatakan oleh Nabi SAW, Kama yanfil kir khabasal hadid wa zahab wal fiddah walaysa lil al mabrura sawabun ilal jannah. Kata Nabi SAW selanjutnya, sebagaimana pembakaran itu dapat menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak dosa bisa terhapus seperti itu. Lalu juga dikatakan tidak ada balasan yang pantas untuk orang yang berhaji kecuali adalah surga. Lalu yang terakhir dikatakan juga bahwasanya haji keutamaannya orang yang datang ke Baitullah ke rumah Allah untuk menaikkan ibadah haji dengan pergi ke Arafah dengan dengan mabit di Musdalifah dengan melempar jumrah di Mina. Yang dia lakukan ketika itu adalah dia datang sebagai tamu Allah. Yang namanya tamu Allah berarti orang-orang yang mulia. Berarti yang menunaikan haji ini adalah orang-orang yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amalan haji yang dia lakukan. Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis dari Ibnu Umar, di mana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu, Ibnu Majah dan derajatnya itu Hasan. Al-Ghazi sabilillah wal hajj wal mu'tamir. Yaitu orang yang berperang di jalan Allah. Begitu juga orang yang berhaji. Begitu pula orang yang berumrah. Wafdullah mereka adalah tamu Allah subhanahu wa ta'ala da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Allah itu akan memanggil mereka. Mereka pun memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu jika mereka meminta yaitu berdoa, maka pasti Allah akan memberinya. Allah akan mengabulkannya. Ini adalah keutamaan yang mulia yang terakhir dari tamu Allah ini, yaitu dari orang yang berhaji doa mereka akan mudah dikabulkan. Apalagi ketika mereka berada di tempat-tempat yang yang doa seperti di Padang Arafah. Ketika mereka berada di tempat sa'i. Ketika mereka berada di Musdalifah. Ketika mereka melempar jumroh. Ya, jumroh akobah, jumroh wusta dan jumroh ulah. Maka ketika mereka selepas ya dari melempar jumroh. Mulai dari jumroh ula, jumroh usta, Ketika itu diperkenankan juga untuk berdoa. Doanya itulah doa yang mustajab. Inilah keutamaan dari tema Allah yaitu para jamaah haji. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimudahkan untuk melakukan ibadah yang mulia ini dan kita dapat meraih surga lewat amalan haji yang mabrur, amalan haji yang setelah itu ada kebaikan-kebaikan yang seterusnya. Demikian para pemirsa sekalian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan mudah-mudahan kami doakan kepada para pemirsa sekalian juga bisa dimudahkan untuk berhaji sebagaimana saudara-saudara kita yang saat ini sedang berhaji ke Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.